السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله Allah, semoga salawatmu, semoga salam senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ma'asyul ikhwah rahimakumullah. Siang hari ini tepatnya tanggal 14 Syaban 1437 Hijri di sebuah masjid yang berada di rumah sakit. Saya kalau nyebut rumah sakit ini sebenarnya kurang senang. Karena yang saya tahu di Arab itu tidak ada rumah sakit. Saya sejak tahun 1419 sampai 1433 saya tidak pernah menjumpai rumah sakit di Arab. Yang ada di sana rumah kesembuhan. Bahasa Arabnya mustashfa mustashfa, tempat kesembuhan. Sehingga orang yang datang ke sana terbentuk dalam benak dia, aku mau sembuh ke sini. Kenapa di Indonesia banyak orang kalau diajak ke rumah sakit nggak mau? Karena dia pikir nih loro kafe jam situ sih. masuk sana udah sakit itu, udah parah gitu. Tapi ternyata di Indonesia memang tidak bisa membuat rumah sehat saya pernah berjumpa dengan seorang dokter yang membuat rumah sakit yang ngomong betul Ustaz. Ana sudah berusaha membuat namanya jadi rumah sehat, nggak bisa. Ternyata yang bisa kita lakukan di dalam rumah sakit ada rumah sehat. Itu yang bisa dilakukan. Para jemaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbul faal. Beliau suka dengan hal-hal yang membuat kita optimis. Pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengadakan negosiasi dengan seorang yang namanya Sahal. Kata Rasul SAW, Sahula amruku. Insya Allah urusan kalian mudah. Karena Sahal itu artinya mudah dan gampang. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, sebagaimana disebutkan, agar disayangi oleh atasan dalam urusan dunia tatkala kita menjadi anak buah kita senantiasa ingin atasan kita cinta kepada kita. Kita ingin atasan kita sayang sama kita. Sehingga jarir uh, karir kita akan mudah untuk naik. Mungkin gaji juga akan naik urusan-urusan izin macam-macam kita akan dimudahkan. Karena Karena atasan sudah cinta. Yang harus kita ketahui siapa sebenarnya atasan kita. Karena banyak di antara manusia yang sampai mati dia tidak tahu dengan jati diri. Dia hanya melihat kacang dari kulitnya dia tidak tahu bahwasanya yang dimaksudkan dari kulit itu isi yang di dalam. Yang pertama kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah menciptakan diri kita. Kita hadir di tempat ini juga tidak pernah ada permohonan dari kita. Kita tidak, kita tidak pernah mengajukan proposal untuk hidup di dunia. Tapi Allah ciptakan kita makhluk yang memiliki al-khaliq. Jadi pada hakikatnya atasan kita adalah yang menciptakan dia. Kalau kita kerja di rumah sakit Siti Khadijah ini. Kita masuk ke rumah sakit ini yang menjadi dokter. Dia datang ke rumah sakit dengan kaki bukan pemberian rumah sakit. Hah? kita datang ke rumah sakit ini, dokter yang jadi dokter, dia berjalan dengan dua kaki bukan pemberian rumah sakit. Lalu tatkala dia memeriksa dengan telinga, juga telinga itu bukan pemberian rumah sakit. Lalu tatkala dia memegang, menyentuh pasiennya, tangan itu bukan pemberian rumah sakit. Tatkala dia memandang, pandangan matanya juga bukan dari pemberian rumah sakit. Rumah sakit kan nggak ngasih apa-apa sama kita. Dia memanfaatkan kita, iya. Kalau kita bicara memanfaatkan perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan kita. Kalau umpamanya seorang dokter terjadi kecelakaan sama dia, kedua tangannya harus diamputasi. Apakah masih akan dipakai sama rumah sakit? Selesai. Karena sarana yang kau miliki sudah tidak bisa dipakai. Tidak bisa dimanfaatkan buat kita. Kau pulang. Maka para jamaah rahmatullah. Kita adalah makhluk. Yang diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh dengan satu tujuan. Allah berfirman. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia, manusia kecuali untuk satu. Untuk mengabdi dan beribadah kepada aku. Lalu kita ada kontrak kerja. Ada. Dibikin kontrak kerja antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita masih di disulbi Nabi Adam alaihissalam. Lalu dikeluarkan semua anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan rupa zahir yang kecil-kecil seperti semutnya. Lalu Allah bertanya, Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahid. Iya. Ya Allah, kau kami. Kau Tuhan kami yang kami harus beribadah dan mengabdi kepada. Ada sebuah doa yang doa itu dikenal dengan Sayyidul Istighfar. Sayyid itu artinya yang paling mulia. Jadi istighfar yang paling mulia ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini kontrak kita sama Allah jelas nih kita katakan. Allahumma anta rabbi. Engkau Rabbku ya Allah. Tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau yang menciptakan aku wa ana abduk. Aku hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku berada di atas perjanjian yang aku bikin antara aku dengan engkau. Mastafa'tu. Sesuai dengan kemampuan. Lalu aku akui semua nikmat yang kau berikan. Semua fasilitas itu dari Allah. Kita mengakui dan ternyata fasilitas yang Allah berikan. Sebagian di antara kita tidak sesuai dengan kontraknya memanfaatkan fasilitas. Kalau rumah sakit kasih mobil sama kita. Dan dikasih tahu nih mobil hanya boleh dipakai untuk kerja. Ternyata kita pakai jalan-jalan. Kita pakai belanja. Maka kita telah berkhianat atas amanat yang diberikan kepada kita. Kemudian kita ada masa kerja. Nah, sebagaimana di rumah sakit ada kontrak kerja 2 tahun, 3 tahun nanti diperpanjang. Bisa tidak diperpanjang masa kerja kita sama Allah ini jelas. Sampai kapan? Selama hayat masih dikandung badan, kau tetap harus mengambil kepada Allah. Tidak ada yang namanya uzur. Orang bisa berdiri maka sholat berdiri. Kita berada di rumah sakit nih. Gak bisa berdiri, duduk, tetap sholat, tetap sholat. Masa nggak dimaafin sama Allah? Aku kan udah nggak bisa berdiri. Nggak ada. Itu semua tubuhmu tuh pemberian Allah. Semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pemberian Allah. Kau tetap harus ada kontrak sama Allah. Kau lakukan. Terus kalau nggak bisa duduk, rebahan, rebahan tetap. Terus kapan aku berhenti sholat? Tatkala engkau sudah tidak sadar baru kontrak kerja itu diangkat. Ada hadis Rufi al-Qalam an Salaf, Pena itu diangkat untuk tiga orang. Bayi sampai dia balik. Kemudian orang gila sampai dia sadar. Kemudian orang yang tidur sampai bangun. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada jaminan masa kerja. Ya, ada jaminan masa depan, semua dise udah disiapkan sama Allah SWT. Kita ingat kenapa di Indonesia, orang-orang tua zaman dulu itu suka sama pegawai negeri. Dia kepingin anaknya jadi pegawai negeri. Suruh kuliah macam-macam. Kenapa nak jadi pegawai negeri? Dan ketika anaknya keluar dari pegawai negeri, orang tuanya susah. Apa yang menyebabkan orang suka jadi jadi pegawai negeri? apa? Ada ada tunjangan. Ada jaminan untuk masa tuanya. Nah, kau kalau jadi pegawai negeri itu, nanti kau udah tua nggak perlu kerja. Kau dapat tuh tunjangan. Dan Allah kasih di dunia. Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang hidup di depan muka bumi ini kecuali yang menyamin rizkinya itu Allah. Allah yang jamin. Bukan perusahaan. Allah menjamin rizki kita sebelum kita bisa keluar. Sebelum kita bisa berdoa. Sebelum kita bisa berusaha kita di perut ibu kita udah dicatat tuh rizkinya pulang. Pulang kok udah dapat nih. Tanggal sekian sampai tanggal sekian itu rizki. Maka kenapa kita harus bingung dengan rezeki? Kenapa masih ada orang yang menumpuk-numpuk harta? Apa nggak boleh numpuk harta? Boleh. Tapi kau harus ingat, jangan sampai alhaqumut takasir. Olah oh, yang numpukin harta. Padahal kau itu udah ada jaminan. Maksudnya kau akan hidup selama rizkimu masih ada. Kalau sudah habis rezekimu, kau akan mati walaupun hartanya masih tersisa. Dia punya aset rumah sakit. Anda tadi dapat berita bahwasanya rumah sakit ini eh, dari tahun 77. Sudah berapa kali berganti ini? Ganti hadaimu, ganti datang lagi. Seperti itu pula. Kita yang sekarang berada di yayasan atau berada di rumah sakit akan digantikan oleh generasi yang selanjutnya. Terus masih tersisa mobil anak. Masih ada tanah anak. Nggak ada sudah. Modalmu hidup tuh waktu. Allah kasih waktu. Dan Allah jamin rezekimu sampai waktumu habis. Ketika waktumu habis, kau akan mati. Ma'asyil ikhwah rahimakumullah. Mereka yang bekerja di rumah sakit. Harapan anak-anak berbicara dengan tim medis sama dokter, sama perawat, ya, sama yang bertanggung jawab dan juga sama yang sakit-sakit supaya mereka sadar siapa seharusnya yang kita buat senang kepada kita. Allah menciptakan manusia lemah. Allah mengatakan وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ insanu Manusia itu diciptakan lemah, apanya semuanya. Secara keilmuan lemah. Secara fisik lemah. Secara semangat lemah. Makanya kita lihat kalau ada orang sakit, padahal kena paku kecil paku. Atau digigit ular. Ular itu besar apa kecil lemah? digigit sedikit, tahu-tahu mati. Sakit. Ada satu sumbatan di jantungnya stroke kadang kala. Subhan. Dengan adanya rumah sakit kita semakin yakin kalau kita makhluk yang lemah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Mereka yang berada di rumah sakit itu memiliki peluang yang sangat besar agar Allah cinta sama kita. Hanya peluang ini terkadang disepilikan oleh para dokter, para tim medis, ya. para perawat. kadang Kadangkala mereka menjadikan kerjaan mereka di rumah sakit hanya untuk mencari duit dulu. Mudah-mudahan sekarang juga seperti itu. Rumah sakit-rumah sakit Islam. Itu motonya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata sambil berjalan banyak rumah sakit-rumah sakit yang tujuannya cari fulus. Tidak lagi membantu. Yang kedua, rumah sakit-rumah sakit Islam itu dikenal dengan pelayanan yang buruk. Kotor, dokternya jahat, perawatnya kejem. Tapi ke depan Anda lihat ada perubahan. Salah satunya mungkin di rumah sakit Siti Khadijah sih. Anda lihat tadi ada banyak tanda tangan di tembok sana. Tanda tangan untuk apa? Mereka berikrar buat apa? Bekerja karena Allah. Kayaknya seperti itu. Mereka berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan benar. Karena kalau kita bekerja karena Allah nggak ada capeknya. Tapi kalau kita bekerja karena manusia, karena gaji, kita akan sering sakit hati. Karena apa? Tatkala kita kerja, bos nggak ngeliat, Gaji kita nggak akan naik-naik. Akhirnya kita akan membantu orang kalau ada bos. Ada bos, Anda baru bantuin. Nggak ada bos, nggak ada lah. Apa gunanya Anda bantuin pulang, gaji Anda tetap aja. Tapi seorang hamba yang berbuat karena Allah Jalla Inna Allaha kana alaikum rafidah. Para jemaah, perbuatan baik yang kita lakukan walaupun sebesar zarrah. Mithqala zarrah. Zarrah itu saghirun naml. Semut yang kecil itu, itu disebut zarrah bahasa Arab. Yang akhirnya diterjemahkan asli. Walaupun sekecil itu, Allah akan datang. Ada yang mencatat. Aku membantu Fulan. Ketika itu Fulan nggak bisa naik ke tempat tidurnya, aku naikin dia. Itu dicatat sama Allah. Aku dorong fulan pakai kursi roda padahal bukan waktuku kerja. Orang tatkala dia berbuat untuk cari duit, tatkala jam kerjanya selesai dia akan mengatakan alafu, ini bukan jam kerjaan. Anak sudah selesai. Loh, saya butuh bantuan nunggu shift yang satunya datang. Dan orang yang seperti ini akan terbebani dengan pekerjaan agar kita dicintai Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Allah berfirman, hadis ini hadis qudsi. Allah mengatakan man ajali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, maka aku mengumumkan perang sama orang. Kita lihat nih, kita cara atasan cinta sama antum. Barang siapa yang memusuhi kekasihku aku mengumumkan perang sama orang itu. Siapa yang mengumumkan perang? Allah Jalla Jalla. Lalu Allah katakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma Tidak ada satu hal yang lebih aku cintai untuk diamalkan oleh hambaku dalam rangka mendekatkan diri kepada aku lebih dari yang wajib-wajib. Kita kalau ingin dicintai sama atasan kita di rumah sakit nih atau di mana, kita laksanakan yang wajib. Itu pertama. Masuk kerja jam 7. Sama semuanya jam 7 masuk kerja. Pulang jam 3. Itu bos akan suka. Pulang Masya Allah. Tepat waktu. Kerjaannya bagus. Begitu pula tatkala kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan yang wajib-wajib aja udah udah bagus. Lalu Allah katakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta Tapi ternyata hambaku ini terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Ketika orang melaksanakan wajib, nih hamba nambahin yang sunnah, maka dia dapat nilai plus. Kata Allah, sampai aku cinta kepada dia. Maka para jamaah, kita jangan meremehkan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah itu adalah anak tangga menuju kecintaan Allah kepada kita. Contohnya kalau kita di tempat kerja kita ini orang Masya Allah datang 10 menit sebelum waktu masuk dia udah datang. Lalu dia pulang setengah jam setelah waktu habis dia masih menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dia. Yang hitungannya sunnah buat dia. Dan tidak dihitung lembur sama bosnya. Tapi ternyata itu membuat bosnya cinta kepada dia. Kalau kita dicintai oleh atasan di rumah sakit, ya paling tidak tadi gaji akan naik, kemudian karir kita akan ya akan bagus. Bagaimana kalau kita dicintai Allah Subhanahu wa taala? Selesai urusan dunia ini? Allah katakan fa ahbab ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u Kalau aku udah cinta sama tuh orang tuh, maka aku akan menjadi pendengaran dia yang dengannya dia mendengar kita tidak akan mendengarkan kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Allah akan menjadi penglihatan buat ni hamba yang dicintai. Wa rijlahu allati yamshi biha. Allah akan menjadi kaki buat orang ini di mana orang itu tidak akan melangkahkan kakinya kecuali di tempat yang Allah ridhoi. Wa yadahu allati yaftishu biha Allah akan menjadi tangan buat orang ini. Di mana dia tidak akan menggerakkan tangannya. Kecuali untuk yang baik Allah. Wala in sa'alani la'u'tiyanna. Wala in ista'ada bi la'u'idanna. Kalau dia minta pasti aku kasih. Selesai. Mau minta apa aja Allah kasih. Ma'asyil ikhwa rahimakumullah. Itulah cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi dicintai Allah, melaksanakan yang wajib-wajib. Mungkin jamaah kalau bisa maju sedikit nih banyak yang datang. Alhamdulillah. Dan untuk menjadi orang dicintai Allah di rumah sakit, itu peluangnya lebih besar daripada di tempat lain. Karena apa? Karena di tempat ini banyak orang yang membutuhkan bantuan. Dan kerjaan dokter itu melayani. Kerjaan perawat itu melayani. Kerjaan rumah sakit melayani. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan al tabrani Ada seorang lelaki yang datang menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, Ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilallah, wa ayul a'mali ahabbu ilallah, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Manusia seperti apakah yang paling dicintai Allah? Dan manus dan amal apakah yang paling dicintai Allah? Ini orang bertanya tentang dua hal. Tentang pelaku dan tentang perbuatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka dokter, subhanallah, memiliki peluang yang besar untuk jadi orang paling dicintai Allah. Dia memberikan manfaat kepada orang lain kadangkala jam 12 malam ada yang ngetuk pintu dibukai pintu masuk. Tidak lagi dia berpikir jam kerja. Itu dokter zaman dulu. Dokter zaman dulu tuh Masya Allah. Jam berapa diketuk pintunya dia bukain. Apalagi yang di desa-desa. Dia datang. Gajinya sedikit gajinya. Kadangkala kala sama orang kampung tuh dibawain pisang. Nggak ada duit. Tapi dia punya peluang untuk menjadi orang yang paling dicintai Allah. Dasarnya satu. Beri kemanfaat kepada orang. Niatnya lillahi ta'ala. Kalau niatnya cari fulus, dapat fulus. Man kana yuridul hayatat dunya wa zinataha Wafi lahim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang ingin dengan amalnya itu, kehidupan dunia ini, kesenangan dunia. Kata Allah, kami akan kasih secara sempurna. Kau ingin cari duit, Allah kasih. Kita ngasih manfaat sama orang, tapi tujuan kita hanya sekedar cari dunia. Allah kasih. Allah balas di dunia. Tapi jangan minta apa-apa di akhirat. Karena memang niatmu untuk cari dunia. Kemudian adapun amalan yang paling dicintai Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sururun tudkhiluhu ala muslim. Kegembiraan yang kau masukkan kepada diri seorang muslim. Ini dokter Masya Allah. Maka adab dokter itu, ya anak nggak perlu ngajarin adab dokter. Dokter udah belajar etika menjadi dokter. Tapi etika itu hanya sekedar agar dia menjadi dokter yang baik. Tujuannya bukan untuk akhirat kadang kadang Hanya untuk mengembalikan modal. Dulu saya kerja, kalau saya melayani pasien dengan cara yang tidak baik, kabur pasien saya. Laisa lillahi ta'ala akhirnya. Hitung-hitungannya cuma fulus. Kalau anak melayani dengan baik, maka insya Allah pasien pada datang. Oleh karena itu antum kadang-kala melihat dokter yang baik sama pasiennya kasar sama istri. Kenapa? Istrinya tidak mendatangkan duit. Istrinya habisin duit. Ini terbukti bahwa dia berbuat baik sama pasien lain bukan lillahi ta'ala. Karena dia cari duit. Buktinya istrinya dia kasarin. Seharusnya yang dia lakukan kepada pasien itu double dia lakukan kepada istrinya. Seharusnya lah uang orang lain aja anak baik. Ini orang anak nggak kenal sama dia. Dia nggak pernah berbuat baik sama anak. Anak baik sama dia. masak sama istri anak yang masakin buat anak, yang nyiapin baju anak. Anak tidak baik. Secara logika kalau dia lillahi ta'ala, maka dia akan lakukan itu maka pasien apa perawat ya, itu punya peluang untuk menjadi orang paling dicintai Allah dan berbuat amal yang paling dicintai. Sururun tudkhilu ala muslim. Kegembiraan yang kita masukkan ke hati seorang muslim. Ada pasien datang masuk Bapak punya duit nih. Belum apa-apa punya duit. kala oh, anu mas, mana yang bertanggung jawab? Mana yang bertanggung jawab? Diminta yang bertanggung jawab. Karena terus terang saya punya mahasiswa tabrakan kemarin. jadi ditabrak sama truk. Patah kakinya. Alhamdulillah supir truknya baik. Karena nih yang salah memang dua anak, dua mahasiswa dia tidur di jalan akhirnya ketabrak sama truk. Sama supir truknya dibawa ke rumah sakit. Sama rumah sakitnya tidak dilayani. Kenapa? Karena yang membawa supir truk. Siapa yang mau tanggung jawabnya operasi mahal ini? Subhanallah. Sampai ketika teman-teman datang ke sana itu dia dalam kondisi menjerit kesakitan belum diurusin. Mana sururun tidkhiluhu ala muslim. Kok kasih kegembiraan? Gue gampang lah, urusannya gampang. Sekarang yang penting dilayani. Insya Allah kayak gitu tuh. Sekarang rumah sakit udah udah banyak kayak gitu, apalagi rumah sakit Siti Khadijah kayak gini, insyaallah. Namanya Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka berusaha. Siapapun yang sakit, kalau ada orang sakit, dokter dan perawat semuanya harus hafal doa mengunjungi orang sakit. Karena tiap hari jumpa sama orang sakit. Yang pertama ditanyain dokter biasanya nih, kalau ke rumah sakit, obatnya udah minum belum? Tensinya berapa? Apalagi? Apalagi dok, dokter yang ngerti. Ganti nanti pertanyaannya. Udah sholat dulu. Insya Allah. Dokter tanya udah sholat. Gimana dok? Nah, ini kebahagiaan yang kita masukkan ke hati saudara kita. Kita katakan kepada dia, Mas, sampean itu nggak akan sembuh walaupun semua dokter serumah sakitnya ngobatin sampean yang nyembuhkan sampean tuh Allah. Allah yang nyembuh. Walaupun semua obat dikasihkan ke sampean nggak ada. Di situ kita hidupkan hatinya Masya Allah. Sehingga dia ingat sama Allah. Dan para jamaah rahimakumullah, omongannya dokter sama omongannya ustadz itu lebih mujarab omongannya dokter. Ustaz ngomong sholat, dirikan sholat, ini dapat pahala macam-macam. Iya. Coba dokter, mas yang sholat ya, kalau nggak sholat nggak saya suntik nanti. Siap dok. Sholat ya Allahu Akbar. Ada dokter, kalau nggak ada nggak disuntik. Dan apa yang dikasihkan dokter percaya tuh pasti. Kalau dokter ambil obat apa aja, terus ditulis sama dokter, minum ini sebelum makan tiga, sudah makan tiga. Tiga kali sehat. Diminum nggak sama pasien? Diminum. Karena dia ada harapan sembuh. Tapi kalau ustadz yang ngomong. Mas sampean kalau kepingin sembuh ya. Berzikir baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Oh gitu Ustaz. Makasih Ustaz. Belum tentu diamalkan sama dia. Maka disinilah kenapa misionaris ketika mereka masuk ke sebuah negeri yang dilakukan membangun rumah sakit. Kebanyakan misionaris itu dokter. Lihatlah kemana-mana. Dokter-dokter yang dikirim ke Timur Tengah. Dari Eropa pada waktu itu. Dari Inggris, ya, dari Perancis. Itu tujuan utamanya bukan menyembuhkan orang. Mereka berkeyakinan di mana ada penyakit, di situ ada Yesus. Maka mereka menjual agamanya dengan apa? Dengan penyakit-penyakit orang. oh, kalau kepingin sembuh, syaratnya berdoa. Ini katanya dokter. Minta sama Tuhan Yesus. Dan itu terekam oleh sejarah. Sampai hari ini, sampai hari ini. Mereka melakukan itu. Kalau ternyata dokter yang muslim tidak mau berdakwah juga, maka kapan mereka berdakwah? Di rumah sakit tanya sholat. Kemudian paling tidak, nggak tahu di rumah sakit Siti Khadijah ini. Di rumah sakit non-muslim, itu ada pendeta yang keliling. Mendoakan yang sakit. Bapak Ali, di sini ada yang keliling juga. Ada ustadz yang keliling. Masya Allah. Alhamdulillah, didoakan. Jangan berpikir, oh, bosannya kadang-kala non-muslim. Non-muslim doakan juga biar sembuh. Antum tahu ketika M. Nasir sakit. Pendiri Dewan Dakwah. Yang nama M. Nasir ini tertulis di kumpulan buku-buku Vatikan sana Eh, Nasir ini termasuk yang membuat kristenisasi, kristenisasi di Indonesia nggak lancar. Ketika dia sakit pas hari Jumat, yang nungguin M Nasir, sholat Jumat pun datang pendeta mendoakan M Nasir. Datang. Mereka tidak pernah putus asa. Kalau bicara toleransi, kita nih toleransi gimana sih maksudnya? Kita yang dituntut untuk toleransi. Sedangkan mereka intoleransi kepada umat Islam. Maka masyarakat kembali kepada yang ada di rumah sakit ini perawatnya, semua datang jumpai yang sakit. La ba'sa insya Allah Dia doain. Kemudian dikasih nasihat, Bapak udah sholat. Nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu. Nah, ini keluarganya, tolong dibantuin wudhu. Karena banyak di masyarakat kita, ketika sakit nggak sholat. Apalagi yang tabrakan. Udah nggak sholat. Padahal karena nggak boleh kena air macam-macam. Diajarin tuh dalam Islam bisa tayamum. Orang tayamum ya nggak. Kemudian orang yang paling atau amalan yang paling dicintai Allah adalah autakshif an hukurbah. Orang yang sedih, yang kesulitan. Kita angkat kesulitan. Kenal-kenal nggak kenal selama dia muslim. Kita lakukan itu. Apalagi kalau yang kita bantu orang yang tidak kita kenal. Tingkat keikhlasan semakin besar. Karena kita bakal tahu nih orang gak bakal ketemu kita lagi. Tapi kalau yang kita bantu orang yang kita kenal, maka dia bisa ngomong jazakallah khairan. Dia bisa cerita sama sahib-sahibnya, yang bantu anak dokter pulang, yang bantu anak perawat pulang. Tapi kalau tidak kenal, selesai sekali jumpa di situ, selesai. Maka di sini pahala dan keikhlasan kita semakin besar. Au takdi an hudainan. Nih. Takdi an hudainan. Punya utang, lunasi utang. Apalagi di rumah sakit. Kadang-kala ada orang yang tunggakannya besar. Dia masuk rumah sakit, dia pikir cuma butuh biaya 5 juta. Ternyata sampai rumah sakit Waktunya semakin lama di rumah sakit sampai membengkak. Jadi 15 juta, 20 juta. Mungkin rumah sakit tidak bisa membebaskan dia. Karena ada tanggungan. Ya paling tidak siapalah. Dokternya, perawatnya. Karena Anda mengetahui ada dokter-dokter yang Masya Allah. Ketika pasiennya nggak mampu, udahlah biaya anak nol. Cuma mungkin harus bantuin biaya rumah sakit. Ada dokter-dokter yang ngomong semua biayanya ada yang tanggung. Dia bayarin semua. Untuk apa? Untuk dicintai sama atas, sama Allah. Kita ini tidak berpikir hanya ya hanya atasan pimpinan rumah sakit atau apa. Allah bayarin utang. Antum senang nggak kalau ada orang yang bayarin utang antum? Insya kita bahagia sekali. Dan barang siapa yang menyingkap kesulitan saudaranya, Allah akan singkap bagi kesulitan dia di hari kiamat. Ma'asyal rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Au tadruda hujuan Orang yang kelaparan, kau kasih makan. Kita ini udah meninggalkan beberapa tradisi baik orang dulu. Orang dulu itu kadang kala ketemu di masjid sama sahibnya, sama orang nggak kenal, eh apa boleh makan di rumah. Makan. Diajak makan saudara. Apalagi yang miskin, yang nggak mampu. Kita sudah dekat bulan Ramadan. Siapkan duit untuk memberikan makan kepada orang-orang yang tidak mampu. Siapkan duit untuk memberikan buka bersama buat orang-orang yang puasa. Dari dari sekarang kita punya rezeki, kita sisihkan tuh. Umpamanya nih kita punya gaji 5 juta udahlah, 1 juta buat ngasih buka orang puasa nanti Ramadan. Udah dipisahin. Kita harus melatih diri kita. Untuk hal itu tidak harus kaya. Untuk memberi makan orang lain tidak harus kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqin nar walau bisyiqqi tamra. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Kita punya satu kurma untuk separuhnya kita sedekah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala an amsyiya ma akhin li fi hajatin Ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Ini hadis yang harus ada di benak para pelayan orang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berjalan bersama saudaraku ngurusin urusan dia itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi satu bulan kita punya ada orang sakit, ya nggak tahu gimana sih cara ngurus ini, gimana cara ngurus ini, kita bantuin dia, ayo mas saya anterin. Padahal kita nggak ada hubungan kerabat sama dia. Atau kita jam kerjanya udah selesai. Kita bawa, bawa ke sana. Kadang kala harus tanda tangan di sini, balik ke situ, balik lagi. Sampai urusannya selesai, Rasulullah SAW lebih mencintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi satu bulan. Antum bisa bayangin orang yang ikhtikaf di Masjid Nabawi. Kalau dia hanya sholat fardu lima waktu. Lima waktu kali seribu berapa? Lima ribu pahala sholatnya doang. Dikali tiga puluh hari. Berapa jadinya jemaah? Seratus lima puluh ribu pahala sholatnya. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi lebih mencintai ngurusin urusannya orang, bantuin orang. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita sholat, itu faedahnya buat kita sendiri. Tapi tak kala kita bantu orang lain, manfaat buat orang lain. Dan orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna su'al khuluqi yufsidul amala kama yufsidul khallul asal." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akhlak yang mulia itu, afwan, sesungguhnya akhlak yang buruk itu dapat merusak amal kebajikan sebagaimana Cuka bisa merusak madu. Jangan sampai kita ini muamalahnya sama Allah baik. Hablum minallahnya Masya Allah. Sholatnya di masjid, zikirnya nggak pernah berhenti. Tapi tak tatkala kita bermuamalah sama orang lain, kita kasar. Kita suka mencela, menyakitin hatinya orang. Hati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang tuh wanita yang sholat malam, yang puasa sunnah, yang suka bersedekah, tapi lisannya pedes kalau ngomong suka nyakitin orang. Dulu, anda pernah baca koran basara, bukan di sini Indonesia di Arab. Tulisan judul koran itu Malaikatur Rahmah Sarat Malaikatul Adab malaikat Rohmah jadi malaikat azab. Anda baca ternyata itu artikel tentang perawat di rumah sakit. Dulu perawat itu terkenal sebagai malaikat Rohmah. Jadi ke malaikat-malaikat yang penyayang, yang Masya Allah. Sekarang jadi malaikatul azab. Jadi pasien itu subhanallah. Ini Allah wa'alam jannah. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Beberapa teman yang berobat di rumah sakit non-muslim, itu pelayanannya bagus banget. Perawat-perawatnya itu, ya Allah, lemah lembut, dimarahin itu diam. Tapi masuk rumah sakit Islam, yang marah perawatnya. Dan jika kadang kalau ngomongnya Allah. Eh mas, waktu apanya? Waktu besoknya sudah habis ini ya. Ayo cepetan. Ini iya, ada yang sakit, ya bahasanya yang bagus, bagaimana. Para jamaah akhlak yang mulia itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang wanita yang Masya Allah sholat malam, puasa sunnah, suka berbagi. Tapi gara-gara lisannya pedes, kalau ngomong suka nyakitin tetangganya. Kata Rasulullah SAW, Hiya binna. Perempuan kayak ini di neraka tempat. Ma'asyir ikhwah rahimakumullah. Apa yang harusnya dilakukan oleh rumah sakit-rumah sakit Islam? Yang ada di dalamnya. Para petugas, baik itu dokter, baik itu perawat. Banyak yang bisa dia lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah cinta kepada dia. Yang pertama yang tadi kita sebutkan. Ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Karena ibadah tanpa keikhlasan nggak ada gunanya. Jadi kita mengabdi di rumah sakit ya, ada perawat yang sudah 10 tahun, 20 tahun, tapi yang ada di benaknya cuma duit ya, udah dia hanya dapat duit. Tapi kalau dia niatkan enggak, anak sekalian bekerja, anak mau bantu orang. Sehingga dia akan melakukan tugasnya itu lillahi ta'ala. Enggak apa-apa orang itu marah, yang penting Allah tahu Aku tuh berusaha berbuat baik sama dia. Yang kedua, jangan hasut. Biasanya kalau sudah profesinya sama, itu tingkat iri dan dengki itu semakin kuat. Nggak ada dokter iri sama tukang beca. Ada nggak? Melihat tukang beca, Masya Allah. Sering banget ada penumpangnya tukang beca ini. Nggak ada. Dan tidak ada tukang beca iri sama dokter. Bahkan kalau dia lihat pasiennya dokter ini banyak, dia bersyukur alhamdulillah beca beca anak lari. Tapi tukang beca akan iri sama tukang beca. Dokter sama dokter. Perawat sama perawat. Melihat tuh dokter naik jabatannya, yang lainnya sakit api perawat, lihat perawat yang satu letting sama dia udah bisa beli mobil. Maka dia katakan jangan-jangan dia selama ini korupsi di rumah sakit. Dari mana bisa beli mobil? Maka rumah sakit harus jauh dari sifat hasad. Kita sama-sama membantu lillahi ta'ala. Kalau kita melihat orang lain lebih baik dari kita, ya udah minta sama atasan kita sama Allah. Yang ngasih dia siapa? Allah. Jadi minta saja sama Allah. Nggak perlu kita hasad. Orang yang hasad itu tersiksa hidupnya. Karena dia tidak akan pernah berbahagia. Dia senantiasa melihat ada orang yang lebih baik dari dia, yang di atasnya dia, maka dia akan sengsara hidupnya. Yang ketiga, Tebarkan salam. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Adab salam udah jelas dalam Islam. Ketika berjumpa, ucapkan salam. Yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Walaupun yang lebih tua itu hanya cleaning service. Cleaning service. Kita jumpa sama cleaning service dokter nih Masya Allah. Masih muda udah jadi dokter nih cleaning service yang memang sudah takdirnya dia jadi cleaning service. Tapi dia lebih tua. Siapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu? jangan Yang lebih muda. Nggak ada urusan pangkatnya dia apa. Kita ini saudara. Sesama muslim. Kalau bicara pangkat seharusnya memang ya itulah yang cleaning service ucapkan salam kepada bos gitu. Enggak adabnya dalam Islam Rasul SAW, Rasulullah SAW. Kalau melihat yang lebih tua, beliau tuh Rasulullah. Kalau melihat yang lebih tua, beliau mengatakan Assalamualaikum. Sallallahu alaihi wasallam. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang berdiri atau yang duduk. Kita masuk rumah sakit, melihat orang, Assalamualaikum. Sebarkan salam di rumah sakit itu. Tunjukkan kalau rumah sakit ini rumah sakit Islam dan Islam itu dari asal kata assalam. Yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Kepada semua, kenal nggak kenal. Dokter masuk ruangan pasiennya, perawat masuk katakan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betapa indahnya hidup tatkala dibalut dengan ucapan salam. Rasulullah SAW mengatakan hakul muslim alal muslimi sit haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada enam. Yang pertama, Iza laqitahu fasallim alihi. Kalau kau berjumpa dengan dia, ucapkan Assalamualaikum. Yang keempat, ini ilmunya dokter. Kuatkan pasien menghadapi musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam subhanallah Beliau menumbuhkan optimisme di diri sahabat yang sakit. Pernah ada sahabat Nabi Muhammad SAW sakit parah. Nabi SAW mengatakan, Laba insya Allah nggak apa-apa insya Allah Jadi pembersih, jadi penyuci. Nih sahabat nggak mau. Kata dia, dia bilang apa kata dia? Yang menimpaku ini adalah humman tafur. Adalah panas yang mendidih yang menimpa orang yang sudah tua yang akan mengantarkannya ke kuburan. Ini orang sudah ada pasien-pasien yang sudah putus asa. Kayaknya anak mati. Enggak. Katakan enggak apa-apa nih penyakit insya Allah akan jadi penghapus. Itu orang yang pesimis akhirnya sore hari itu mati. Karena dia mikir, aduh kayaknya anak enggak mungkin itu. Maka kita harus lakukan itu. Kita kuatkan pasien kita ya orang-orang yang sakit ya. Kita pun yang berkunjung ke rumah sakit, ngelihat orang sakit, lalu kita lihat udah parah nih. Ya Allah, ini kayaknya harus wasiat sudah. <laughs> Dia masih berharap sembuh suruh wasiat. Ini kan berarti kita sudah kalau wasiat tuh nggak bukan sakit kita katakan Rasulullah SAW itu menganjurkan wasiat orang sehat orang sakit. Anak harapkan nanti masih panjang. nanti kalau nanti bisa berwasiat wasiat, maka kita kuatkan hatimu. Kemudian ruqyah. Dokter pun harus bisa meruqyah. Kalau nggak bisa meruqyah, paling nggak dia belajar. Pengobatan itu ada pengobatan secara ya secara obat-obatan. Ada yang saya ruqyah. Dan Allah turunkan Al-Qur'anul Karim syifa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Al-Qur'an itu penyembuh. Kita ajarin yang jagain ya selain minum obat. Eh yang sakit tuh pegang tuh bacain Al-Fatihah tuh perut bapaknya. Bacain Al-Fatihah subhanallah. Supaya ada keterikatan dia dengan Allah yang menyembuhkan ente itu Allah. Kita ajarin dia ya perawat-perawatnya juga Masya Allah. Kemudian para jamaah jujur. Karena dokter itu selain melayani juga berdagang. Dagang nggak dokter? Dagangan apa? Dagangan obat. Dan subhanallah. Kadangkala orang yang tidak tahu dengan obat yang diberikan dokter itu. Ternyata kebanyakan vitamin. Vitamin ini, vitamin ini, vitamin ini. Dan ceritanya dokter-dokter itu ya kadangkala ada kontrak harus habis sekian atau sekian. Maka usahakan kita jujur kepada pasien kita yang memang dibutuhkan dia itu. Lalu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang terakhir kita pun harus sadar bahwa segala amal kebajikan yang kita lakukan itu yang akan menemani kita kelak di kuburan. Adapun kekayaan yang kita kumpuli, menjadi seorang perawat, menjadi seorang dokter, ngumpulin, udah punya rumah, ditinggal rumahnya. Ditinggal. Pasti, pasti. Nggak mungkin dibawa. Oleh karena itu, berusaha kita untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah kita jaga. Hubungan kita sama Allah kita jaga. Oke, mungkin dulu kita banyak tak sholat, kita banyak meninggalkan perintah-perintah Allah. Ya sekaranglah bagi yang udah tua-tua, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hablum minannas kita jaga Baik itu yang dokter, yang bukan dokter, kita yang orang biasa, kita yang orang-orang Islam itu tunjukkan. Bahwasanya Islam itu indah. Dan jangan sampai antum menjadi penyakit di tubuh Islam. Jangan sampai orang itu nggak suka sama Islam gara-gara antum. Satu nih ada oknum yang membuat orang jadi benci sama Islam. Kenapa? Tuh tuh yang akunya muslim, tuh yang sering ke masjid. Kelakuannya kayak gitu. Berarti antum menjadikan diri antum penyebab Islam dicela sama orang lain. Jangan sampai. Berusaha kita memperbaiki diri. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Agar kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha untuk mengamalkan yang wajib-wajib. Ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Jangan meremehkan Biasanya kita kalau dapat amalan sunnah, apa kata kita? Ya kan cuma sunnah. Lalu ditinggalin. Ketika dapat amalan-amalan yang dilarang tapi hanya sampai tingkatan makruh, kita akan melakoninya. Karena apa? Kan cuma makruh. Terus kapan kita dicintai oleh atasan kita? Ma'asyar ikhwar rahimakumullah. Ada sesi tanya jawab. Nggak ada. Baik, kita doakan tuh yang sakit-sakit ya. Mudah-mudahan suara anak sampai ke ke pasien-pasien yang di sana ya, di kamar-kamarnya. Ingatlah sama Allah Subhanahu wa taala. Tiap pagi itu baca doa minta kesehatan sama Allah. Nabi ajak baca tiap hari. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta kemudian ingat sholat jangan sampai ditinggalkan, ya, berzikir, dan penyakit itu salah satu tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ida ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah cinta kepada hamba, Allah akan kasih ujian sama dia. Soalnya kita kalau senang terus lupa sama Allah. Ketika kita sakit, kita sadar, ya Allah, Ternyata aku ini lemah. Maka tatkala itu kita akan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kencengin doanya. Karena yang ngobatin pasien itu juga akan mati. Sampai dikatakan matal mudawi wal mudawa walladhi jalabad dawa bawba'ahu walladhi ishtara. Orang yang ngobatin mati, orang yang bikin resep atau yang mencampur itu obat dia akan mati. Orang yang bawa obat juga mati. Yang beli mati. Yang jualan juga. Semuanya bakal mati. Maka kuatkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertawakal kepada dokter, tapi bertawakallah kepada Allah. Jangan bertawakal ke rumah sakit, tapi bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita lakukan. Ada sebab-sebab yang memang kita harus lakukan, kita lakukan tapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin berdoa, Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum. Mohonlah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan dan puncak penghambaan diri kepada Sang Pencipta itu adalah doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu inti ibadah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari semua dari kesalahan itu. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.